السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Hadirin sekalian, sebetulnya kebenaran itu jelas, gamblang, mudah bagi orang yang mau memahami dan mempelajari. Saya ulangi lagi, kebenaran itu jelas, gamblang, mudah bagi orang yang mau mempelajari dan memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan banyak ayat yang mendukung dan membenarkan hal tersebut. Di antaranya la ikraha fid din qad tabayyana ar minal ghayy. Sehingga untuk memeluk dan mengikuti din ini nggak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke masjid tapi hatinya mengingkari? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya, dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insya Allah akan menemukan hidayah. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Saking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang memilih jalan kekufuran juga silakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul.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 Kenapa? Karena sepuluh perkara. Intinya Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk untuk mendapatkan enggak. Dan nanti enggak ada orang proses berjuang taklim dong. Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu kebatilan tanpa syubhat. Nanti tidak ada usaha untuk milah milih Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang walladzina jahadu. No, butuh jihad. Ya. Yeah. Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang berjihad maksudnya mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran walladzina jahadu fina ya lanahdiyannahum subulana dan dari sini ikhwan semakin besar jihad seseorang semakin besar hidayah yang didapat. Itu kunci. Semakin besar pengorbanan jihad yang dikerahkan dikorbankan semakin besar hidayah yang dia dapat. Dan Jihad yang paling utama adalah memerangi bisikan hati. Hati ini kadang-kadang membisikin macam-macam yang subhat, ya. Kadang-kadang memusuhi kekajian, memusuhi kebenaran, memusuhi masjid, memusuhi macam-macam hati. Alladhi waswisu sufi sudurin Dan orang itu kalau sudah kena subhat, terus tingkah lakunya kena syahwat, maka setan lebih mending daripada dia. Pak, tolong diperhatikan. Kalau penyakit subhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. Tuh. Obatnya watawasau bil hak untuk melupas subhat. Watawasau bis sabr untuk geser ngos ngene uh, apa namanya menyingkirkan syahwat. Ini kunci. Wa bil haq, pelajari kebenaran dan tolong diperhatikan kalau antum tidak kuat jangan berani-beraninya dengar subhat karena katanya Imam Az-Zahabi as subahatu khattafatun wal kulubu dha'ifatun subhat itu sangat menyambar sementara hati orang itu lemah Kenapa? Karena biasanya subhat, subhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar, dan yang tidak kalah pentingnya, nampak itu suatu kebenaran. Lawannya, yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqa bil batil di situ. Makanya ikhwan, sampai Imam Ibnul Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah katam kajiannya? Udah. Ya, ini udah berapa, berdiri berapa tahun Pak? Ini Ana dulu pertama masih eh, tiang-tiang eh, tok. Ini nanti akan menjadi masjid mencusuar hadir ulama besar di Mekah Madinah. Alhamdulillah udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadus Solihin, malam Selasa Bulughul Maram, malam Rabu, Tau Kitab Tauhid, malam Kamis, Usulu Salasa, malam Jumat, Kasbu Subhat, malam Sabtu, Talbisul Iblis, malam Minggu apa? Ya Daurah. Tafsir Quran itu yang dibikin jadwal gede, permanen. Inilah yang akan menuntun umat serius kepada kebenaran. Sampai Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena iblis itu terkadang menitipkan kalimatul kalimat subhat pada lesan-lesan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan dari dalam di dalamnya seratus kebaikan. Coba diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini dengan demikian hadirin sekalian, bisikan hati, memerangi dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung ngajak keburukan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Kemudian memerangi godaan syaitan. Masya Allah, syaitan itu ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin, Pak. Kalau antum kesurupan baca ayat kursi insyaallah minggat. Epret dengar adan kebirit-birit. Coba setan manusia adanin antum. Pergi. Dengar adan sholat itu malah ambil gitar kok. Gitu. Kita bacain ayat, apalagi Yasin satu surat, nggak bakal pergi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jin. Tuh. Perangi. Dan subhatnya itu macam-macam makanya kalau Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua setan setan manusia dengan cara apa Khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa imma yanzaghanna fa inna fa imma syaitan ini nasghun fasta'id billah. Baru kalau kena godaan syaitan, a'udhu billah. Itu. Khudil af, kalau ngadepin syaitan manusia, rajin-rajin lapang dada maafin. Khudil af, Wa'mur bil urfi. Kalau memang bisa diperintahkan kebaikan, dinasihatin. Kalau enggak, wa'arid anil jahilin. Fa'imma imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. A'udhu billah. Syaitan, jin, a'udhu billah selesai. Itu. Hadirin sekalian, selanjutnya memerangi cinta dunia Empat inilah hadirin salian sebetulnya inti daripada orang itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Walladzina jahadu fina jihadlah. Pertama memerangi bisikan hati, godaan nafsu, setan dan hubu dunia. Nah, rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah hanya kepada Rob, cemas dan harap hanya tertuju, tertuju, tertuju kepadanya. Tidaklah tersisa rasa takut kecuali kepadanya. Tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Menerima sepenuh hati dan tidak marah terhadap seluruh putusan takdirnya. Tidak berburuk sangka kepadanya tidak menentangnya, tidak menyerahkan e, menyerahkan seluruh jiwa raga, ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara zahir maupun batin kepada ajaran Rasulnya dan membuang seluruh ajaran selainnya bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela aja agamanya dan sunnah nabinya bersikap tegar di atas eh, di atasnya membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran Al-Qur'an eh, eh, menentang ya membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihinya dengan demikian dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati dari berbagai macam virus racun karena hati yang hidup dan bercahaya mampu menangkap cahaya Allah, memahaminya, tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap, maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan. Ini nomor satu. Hadirin salian, al-jahlu bodoh definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan. Contoh, satu tambah satu lima. Allah Tuhan yang disembah tiga. Allah di mana-mana. Ini kan nggak sesuai yang diinginkan. Bapak, Ibu sekalian, kalau ada orang bilang ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya. Pak, Ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget ini. Padahal kursinya Allah aja wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Padahal kursi kata Ibnu Abbas letak kakinya Allah. Apalagi arus. Dengan gampangnya orang ditanya, "Bu, Allah di mana?" Di hati saya. Ada yang lebih lucu lagi di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana, Pak? Enggak mungkin begini-begini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena bisa aja di sono sini minta. Tapi mengangkat tangan ke atas langit. Makanya ketika saat Al-Juwaini menyampaikan ta'lim, di dalamnya ada ulama-ulama di antaranya Imam Al-Hamadani. Dia menyampaikan satu statement, "Inna allaha kana walam yakunil arsh Wahuwa huwa ala kana alaih." Allah itu ada sebelum adanya arsh dan Allah ada di tempat sebelum adanya arsh. Intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemayam di atas arsh amalnya. Apa katanya Imam Al-Habadani? Wahai Imam Al-Juwaini, da' biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah di mana dan arus di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit, Akhirnya Imam Al-Juwaini sambil menempuk-nempukkan kepalanya, Hayyaronil Hamadani. Hamadani membuat saya bingung. Hamadani membuat saya bingung. Akhirnya dirujuk kepada al -Adda, kepada ajaran salafus soleh. Kembali kepada akidah salafus soleh. Yaitu Ar-Rahmanu alal asyistawa. Itu. Nah, kebodohan orang terhadap akidah sohihah juga sama. Menyebabkan dia tersesat. Sekarang hadirin sekalian lihat aja, jangankan di dalam masalah urusan-urusan yang pelik asma wa sifat, dalam masalah rukun iman, rukun Islam, Pak. Dalam masalah agama yang terang benderang aja, banyak orang Islam sudah mulai tidak tahu. Dan katanya Ali bin Abi Thalib kelemahan orang tidak tahu jahil al annasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama. Clear? Sekarang kalau ditanya, kenapa orang banyak yang memusuhi jenggot? Karena nggak tahu sunahnya jenggot kan? Kenapa banyak orang memusuhi katok cingkrang? Karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya isbal. Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya? Karena mereka tidak tahu bahkan umat-umatnya para nabi, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim karena dasarnya adalah juhala, makanya Allah menegaskan mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi, walakinna aktsarahum yajhalun, kebanyakan mereka adalah jahil. Makanya Pak terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah. Dia dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta Wa antakulu kau berbicara tanpa dasar ilmu. Bagian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berbicara atas dasar berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya merubah dan mengganti agamanya. Pak, lihat kenapa muncul kebid'ahan. Kenapa muncul kesyirikan? Kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Sampai berhala disembah. Dasarnya bicara menisbatkan ke agama Allah tanpa dasar ilmu. Itu aja. Menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Coba lihat. Yang harus ditetapkan malah dinafikan. Yang harus dinafikan malah ditetapkan. Perhatikan ikhwan. Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan ma massana min lughum. Kita tidak pernah tertimpa kecapean. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah dermawannya kayak apa? Ya, tapi Yahudi mengatakan yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Bodoh. Bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya berbicara atas nama Allah agama tanpa dasar ilmu. Jadinya Isa disembah. Zoroaster dijadikan Tuhan. Bahkan hadirin sekalian, berhala-berhala berentet di sekitar Ka'bah. Awalnya, wa antakulu Allahi ma la ta'lamun. Ta sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah tadi. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya karena kejahilan. Dan itu bukan dinominasi orang awam, Pak. Kadang-kadang di antara mereka yang bertitel pun berakidah dengan akidah seperti itu. Kalah seorang budak yang ingin dijual majikannya. Lalu Rasulullah SAW tahan dulu karena dia muslimah. Ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit. Allahu fis sama. Waman ana? Siapa saya? Antara Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada majikannya? Iktikha. Merdekakan dia. Fa innaha mu'minatun. Masya Allah. Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian, Hadirin sekalian, apalagi nanti datang di suatu eh, zaman innallaha yakbitul ilma Innallaha la yaqbidul ilman tizaan. Allah tidak akan bakal nyabut ilmu saja begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa halaku kalau ulama-ulama Rabbani itu meninggal dunia, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal. Fasu'ilu kemudian ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu sesat menyesatkan dan ikhwan masyaallah. Maaf, sekarang ini muncul zaman di mana Ruwaibidah menguasainya yang sudah disinyalir oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah akan muncul Ruwaibidah. Siapa mereka? ar rajulut tafi, tokoh yang rendahan yang tidak sama sekali punya kapabel untuk bicara agama, tapi yatakallamu fi amrin ama bicara soal masalah-masalah agama. Dan bahkan maaf hadirin sekalian, umat ini hancur kalau sudah kata Rasulullah SAW al mulku fi kekuasaan dipegang orang kecilan di antara kalian wal ilmu fi radalatikum dan ilmu dipegang oleh rendahan di antara kalian dan yang terakhir masya Allah wal fahishatu fi kibarikum kekejian berupa perzinaan dan macamnya didominasi oleh orang gedean dan gedongan di antara kalian udah hancur ini yang sekarang kita hadapi. Sehingga hadirin sekalian, aneh. Profesor doktor itu Masya Allah. Banyak di kampus-kampus. Tetapi yang ngurusin urusan orang-orang awam antum lihat. Mereka tidak terpakai. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ama. Orang yang rendahan memegang urusan orang umum. Yaitu ruwaibidah. Ya, ilmu-ilmu akhirnya dengan sekalian tidak terpakai. Jurusan-jurusan yang begitu hebat tidak laku. Dan kampus-kampus yang megah kosong daripada syiar keilmuan. Ilmuwan-ilmuwan sudah disisihkan dan disingkirkan. Ini tanda kiamat. Kalau sudah Ida eh, innal jahl yafsu. Kalau kebodohan merajalela. Ya, kebodohan merajalela, kolam merajalela, kemudian zina merajalela, itulah tanda-tanda kiamat. <clears throat> Dan masya Allah, Rasulullah SAW menggandingkan dalam satu hadis merajalelanya pena dan merajalelanya kebodohan. Jadi semakin banyak buku, semakin banyak pena, bukan semakin pinter ternyata. Semakin jauh daripada ilmu. Kenapa? Kadang maaf orang mentang-mentang udah punya buku, nggak mau baca, ngandelin. Ah, di buku itu kan udah lengkap, lengkap bukunya. Tapi kan nggak lengkap di sininya. Ditanya, akhirnya, wah pak, baca buku itu aja sih pak, bagus pak. Insya Allah di sana dijawab semua. Begitu juga di Nusalian kajiannya juga sudah tidak mengkupas kita. Padahal di Nusalian Islam turun pertama kali ikhroh. Lihat kejayaan Spanyol, kejayaan Umayyah, Abbasiyah karena perpustakaan mereka gede-gede hebat-hebat dan para ilmuwan diberikan kedudukan tinggi dan mereka diberikan peluang-peluang untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Makanya tanda kehancuran di atas kehancuran adalah kata Ali bin Abi Thalib kalau sudah ilmu itu diduitin. Sehingga dia mengatakan akan terjadi fitnah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kapan itu terjadi wahai Ali? Ketika dunia dicari dengan keakhiratan. Waspadalah, waspadalah. Ya, karena maaf hadirin sekalian, aksi pencarian dunia dengan keakhiratan itu macam-macam. Kadang ada yang lewat bacaan Al-Quran. Ada yang lewat acara-acara yang nampak dikir ternyata di dalamnya adalah unsur dunianya dominan, termasuk dakwah ini. Hadirin sekalian, harus kita hindarkan. Ya, jangan sampai masuk intrik-intrik yang nanti kita akan tukarkan dengan kekuasaan, dengan politik, dengan keduniaan sehingga hancur dan menghancurkan, sesat menyesatkan, bingung membingungkan, bahkan terakhir mati mematikan umat. Selanjutnya dari sekalian nomor dua, yang menyebabkan ya, penghalang kita untuk mendapatkan hidayah kebenaran adalah kedengkian. Pak, secara umum orang itu kalau sudah dapat kebenaran ditolak itu karena runutannya kan begini. Pertama gengsi. Ya, gengsi masa saya salah. Oke, kadang-kadang dia terima disalahkan, tapi tidak terima kalau tokohnya disalahkan. Ini juga problem. Alasannya simpel banget. Ketika ditunjukkan berbagai macam penyimpangan, Pak, ini salah yang benar ini, ini lo dalilnya, Pak. Dia nggak terima karena ustadznya, kiainya, tokohnya mengatakan itu benar. Dengan alasan simpel yang saya katakan tadi, Mas, kalau saya disalahkan masih terima, tapi kalau kiai saya nggak bisa, Mas. Ini adalah tokoh saya. Kalau bisa mati urip, ayo. Sehingga diri sekalian dalilnya adalah dalilut, kalau dalil bisa gelut. Ayo, sekarang mau lawan saya. Langkai mayat saya sebelum kiai saya. Nah, itu. Dengan argumentasi yang tadi. Wah, nggak bisa kiai saya disalahkan. Wong di Mekah aja 15 tahun, di Mekah 8 eh di Medina 8 tahun. Masya Allah. Dan Quran hadis itu ngelontok, Mas. Nggak mungkin dia itu salah. Padahal walaupun saya nggak tahu dalilnya. Gitu pengikut. Alhasil dibela mati-matian karena hanya faktor gengsi atau karena faktor kesombongan. Eh, eh, eh pak sombong itu batarul hak wa ghamnun nas atau faktor maaf keduniaan sekarang coba saya kasih contoh Masya Allah Pak dia ma'isyah satu-satunya adalah catering sewa tenda pelaminan oke okay? tiba-tiba tahu Masya Allah Selama ini bahkan akor kompak suami istri, suaminya nabuh orjen, istrinya nyanyi. Sewa tenda. Cateringnya 90% pelanggannya selamatan nama ulang tahun. Clear? Coba tiba-tiba harus meninggalkan. Ayo. Masya Allah. Nggak gampang. Apalagi di salian dia dipopulerkan, dia dikenalkan dengan berbagai macam penyimpangan. Enggak mudah. Contoh aja, maaf. Umpamanya saya jadi wakil dewan yang milih saya orang-orang tradisional ahli tahlilan wal yasinan. Kita bisa tegas ngomong itu tidak benar, sulit. Enggak bisa. Saya selama ini terkenal dengan ringtone saya Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makos Sedanayan Sedayana Kemudian saya katakan itu nggak benar. Masya Allah, setorannya per bulan itu ratusan juta. Sulit. Oh, mosok saya nggak nggak jadi kiai lagi. Padahal saya itu dikenal kiai karena dulu jago tahlilan. Sulit. Popularitas. Nah, selanjutnya adalah apa? Kedengkian. Nah, kedengkian itu biasanya faktor maaf sikap dengi dan hasud bisa menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran akidah Islam. Apalagi yang merasa memberikan itu adalah pesaingnya, yang me menyampaikan kebenaran itu adalah rivalnya, pesaingnya. Dan ini adalah salian rata-rata didominasi oleh para pesaing. Dan hasud itu kata Rasulullah SAW, Dabba'alikum da'ul umami qablakum ya telah mengelayutin ke dalam diri kalian penyakit orang-orang dahulu dan hasut itu lucu sama sejenis pedagang bakso sama bakso bengkel sama bengkel ustad sama ustad kiai sama kiai nggak ada ceritanya sekarang ini bengkel hasut sama kiai kiai sama tukang bakso malah akor sehingga dari salian Imam Az-Zamakhsari ketika menafsiri firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, "Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum." Tidaklah mereka berselisih alul kitab setelah jelas kepadanya ilmu kecuali hanya unsur bagyun. Katanya Imam Az-Zamakhsari, tidaklah perselisihan itu terjadi dan sekelompok kaum menampakkan madhab dan yang lainnya juga menampakkan mazhab melainkan hanya karena unsur hasad mencari pengaruh kedudukan dan mengejar keuntungan dunia sehingga mengajak manusia untuk mengikutinya bukan karena adanya subhat dalam Islam tidak Pak sekarang ini munculnya berbagai macam paksi-paksi firqah-firqah bukan Islam itu mengajarkan kita itu kelompok-kelompok kita sekarang ini ngeblok-ngeblok madhab-madhab. Jelas cuma satu. Bahkan kadang-kadang adinin sekalian, cinta bencinya hanya didasari karena hasut. Contoh, karena rival saya madhabnya syafi'i. Kebetulan saingan dagang saya, saya milih madhab lawan syafi'i. Yang penting lawan. Soal nanti Maliki, Hambali itu nomor sekian. Yang penting saya harus milih madhab lawannya Imam Syafi'i. Bukan karena saya cinta kepada Imam Ahmad. Kalau seandainya milih madhabnya Imam Ahmad. Karena semata-mata hasud. Contoh aja gini Pak. Maaf. Ada orang dua-duanya salah dan ini termasuk awan nafsu. Dua-duanya nyukur cenggot. Maaf. Dua-duanya nyukur jenggot. Yang satunya yang nyukur ini ngerebut lamaran antum. Yang satunya teman antum yang memberikan keuntungan bisnis. Apakah sikap antum sama terhadap dua orang yang sama-sama nyukur jenggot? Dah? Iya atau enggak? Atau sekarang begini, ada dua orang yang satunya sekarang ini berbicara sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Tapi rival bisnis saya atau mungkin ada masalah pribadi. Yang satunya berbicara tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Apakah kita lebih mendukung musuh kita di dalam masalah keduniaan. Walaupun dia sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Ini adalah hawa nafsu hasad. Dan sebetulnya juga kita buka-bukaan aja. Maaf barangkali antum kurang enak. Tapi saya berusaha untuk enak. Pertentangan di antara dai-dai salafiyah. Dai-dai ahli sunnah tidak ada alasan kecuali tiga. Hasud, cinta popularitas, takut kehilangan dunia itu aja. Wong Qur'annya sama, hadisnya sama, ulamanya sama, kitabnya sama, kok berbeda nggak bisa ketemu? Apa sekarang motivasinya? Kalau nggak hasut, atau karena masalah duniawi, atau masalah popularitas. Makanya penyakit lah. Eh, kadang-kadang selisih kerupuk. Saya katakan Ustad Ustad ini semua Kalau kajian yang ini Masya Allah dihadiri jamaah Banyak, yang ini kurang banyak Saya sering bilang kepada seluruh teman-teman da'i Kita itu kayak kerupuk Tidak di dalam satu kaleng Kadang-kadang kita lihat agak sedikit lebar Eh kita nggak ngeh ternyata agak tipis Tipis dah Kerupuk nggak nggak beda Cetakannya sama nggak jauh-jauh Kenapa kita sekarang ini muncul gesek, gasak, gosok hanya karena masalah hasut, iri, dengki? Apalagi ada salian dibumbui dengan pada intrik-intrik takut kehilangan popularitas. Ini bukan ciri dakwah salafiyah. Ini bukan ciri dakwah sunnah. Bahkan hadirin sekalian ulama-ulama salaf dulu. Kalau sekarang dia dicari menghilang. Ketika menghilang dia tidak ditemukan. Sampai akhirnya Masya Allah dia seakan-akan tidak ada di dalam arena kehidupan. Bahkan ulama-ulama pada zaman dulu yang penting terkenalnya Islam. Yang penting dikenalnya sunnah soal diri saya. Nggak peduli dikenal atau tidak. Inilah hakikat daripada apa? Din, hakikat daripada dakwah. Beda dengan ashabul hawa. Mereka itu mendakwahkan dirinya. Masya Allah tablet itu kalau nggak dipasang fotonya 5 meter kali 5 meter nggak mau. Udah gitu ada umbul-umbulnya ditulisin semua Habib Zainal Abidin, uh, Fulan Syekh Masyayikh Al Fadil Zainal Abidin bin Samsudin bin bin binnya sampai serenteng. Masya Allah benderanya nggak muat untuk muat nama toh. Sementara Islam terkenal nggak terkenal cuek. Sekarang orang paham, nggak paham terhadap Islam, nggak peduli. Yang penting nama baik saya harum. Yang penting popularitas saya eksis. Yang penting sekarang setoran duniawi, duniawi saya lancar. Na'udzubillah. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ilallah. Bukan ila nafsi. Bukan ila, ila ab. Ilallah. Dan ini harus kita hindarkan. Ya, Hadirin sekalian, <clears throat> selanjutnya yang menjadi penghalang kita untuk menerima kebenaran adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu masya Allah bahkan kadang-kadang orang eh, nantang-nantang eh, kebenaran sampai adu mubahala bukan karena memang nggak benar tapi mengikuti hawa nafsu seperti umat dahulu wa idh qalu allahumma in kana hadha min indika fa'amtir alaina hijara fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adabin anim jadi rasul yang membawa kebenaran itu malah ditantang ya Allah kalau memang dakwahnya rasul itu benar hujanilah kami batu dari langit loh kok malah nantang kan hawa nafsu Bahkan ada sekalian banyak kebenaran ditolak, kesesatan diikutin karena dasarnya nafsu murni. Dan Rasulullah SAW menegaskan tentang masalah bahaya nafsu. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum. Tadajara bihim tilka ahwa. Akan Uh, menggerayutin hawa nafsu kama yatajaral kalabu bisahibihi seperti virus anjing rabies menggerogotin yang digigitnya la yabqa minhu irqun wala mafsalun tidak ada tersisi persendian dan urat illa dakhalahu Masya Allah Pak sekarang ini kalau antum cek keagamaan umat ini sudah terkotori oleh hawa nafsu dan katanya iya, Rasulullah juga nanti akan muncul berbagai macam firqah dan yang paling berbahaya adalah qaumun yaqisunal umur dia mengkiaskan perkara-perkara biaklihim dengan akal pikiran mereka biaraihim ini yang bahaya ikhwan sekarang antum lihat nilai-nilai agama mana yang tidak dimasukin hawa nafsu bahkan katanya Ma, Ma, Maimun ibnu Mahron. Kalau seandainya salah satu sahabat Nabi dihidupkan lagi, disuruh untuk mengecek keagamaan umat Islam sekarang, maka dia tidak menemukan yang benar kecuali satu tok, solat ngadep kiblat. Iya. Kalau seandainya ulama salafus soleh dihidupkan kembali, katanya Maimun ibnu Mahron. Kemudian disuruh mengecek keagamaan umat ini. Tidak ada yang dikenali kecuali sholat ngadep keblat. Nah, ini yang benar nih. Tinggal satu ini. Yang lainnya untuk melihat Acara-acara ritual, acara-acara peringatan, dan praktek-praktek keagamaan, tata cara berbusana, semuanya sudah menyimpang. Bahkan kalau tidak keluar dari din, yang benar, nah ini nih baru soheh. Sholat ngadep keblat, nggak ngadep utara, Nasallallahu al-afiyah. Kelima, fanatis terhadap ajaran nenek moyang. Ini penghalang dari di antara sekian penghalang orang untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون di dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan walau kana آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Artinya diri sekalian, kadang-kadang praktek ritual mereka yang tidak benar itu, kalau kita ukur dari logika nggak logis. Ditanya dalilnya juga nggak nemu, tapi masih dilanjutkan terus. Contoh pak, antum masih nggak dengar kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi hamil kemana-mana disuruh bawa gunting sama bawa silet. Tanyain, apa hubungan logikanya? Nggak jawab. Kami masih kemana-mana. Kalau lagi hamil nggak boleh ngeprok kepalanya lele. Kasian 9 bulan nggak bisa mecel lele. Masih diturutin. Kalau ada kupu-kupu masuk katanya sebentar lagi ada lamaran. Logikanya di mana? Yang lebih lucu acara mitoni 7 bulanan dalam bahasa ti, bahasa Jawanya itu tingkepan itu loh Pak. Tingkepan itu dari tingkep melenting sak kekep. Itu kan ada acara mandi tujuh air sumur. Nanti pada jam 00 di atas jam 00 itu ambil telur, telurnya nanti dimasukin di sini digelundungin. Nanti kalau dilihat jatuh pecah, insya Allah anaknya perempuan. Kalau nggak pecah laki, logikanya di mana? Yang namanya telur pak, kalau jatuh ya pecah, kecuali telurnya dajal. <laughs> Ya, Wah jatuh. Eh, di batu ya pecah. Katanya kalau pecah perempuan, kalau enggak lagi. USG enggak laku, tapi masih terus dipertahankan. Dan masih banyak ritual-ritual tahayul dan khurafat masih menjadi bagian hidup keagamaan kita yang mengklaim Islam padahal itu adalah agama asli Indonesia. Nah inilah hadirin sekalian sehingga mereka-mereka itu dikatakan oleh Allah yauma tuqallabu wujuhuhum finnar nanti wajahnya ditelungkupkan oleh Allah di neraka yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula mereka mengatakan aduhai seandainya dulu kita mentaati Allah mentaati Rasul وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ya Allah kami dulu naatin tokoh-tokoh itu semua. baroana Mereka-mereka yang dianggap sebagai pentolan, sebagai penghulu, sebagai pemuka, sebagai tokoh masyarakat. Fa'adalluna sabila. Akhirnya mereka menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Sebelum antum nyampe ke sini nanti, mendingan sekarang aja. Antum singkirkan. Taatin Allah, taatin Rasul. <clears throat> Kadang maaf, kita lebih nggak enak sama manusia biasa daripada Rasulullah. Antum diundang acara-acara tradisi. Pernah bilang, Pak, maaf saya nggak bisa hadir. Nggak enak Pak sama Rasul. Pernah? Nggak enak Pak saya sama Rasulullah. Aneh nanti nggak dibikin KTP di surga. Nih kita lebih nggak enaknya sama manusia biasa. Padahal kata Allah, eh kata Rasulullah, man talaba ridallah fi sakhatin nas, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan dicelaknya orang, dimusuhin orang, radhiyallahu an wa ardan nas alaih. Dengan demikian, insyaallah antum tetap istiqomah. Antum tetap eksis walaupun tekanan kanan kiri terjadi. Antum hanya tinggal selangkah, Pak. Pak, kalau umur-umur antum 40, dikasih oleh Allah 55. Kurang 15 tahun. Kalau saya sekarang umpamanya 47 dikasih oleh Allah 80 tahun, ya lumayan. <laughs> Ya, itu. Itu. berumah berumpamaan saya terserah saya <laughs> gitu. Jadi nggak panjang. Ya Allah, kita tinggal coba bayangkan katanya Abdullah ibnu Abi Aizar, wahai manusia, kamu memiliki dua hunian, satu di atas bumi, yang satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau antum sekarang umur 70, Masya Allah 60. Ya tadi pagi saya katakan tinggal dua kali pilkada, tiga kali pilkada. Kalau sekarang ditanya berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Seandainya, ini seandainya Pak. Kiamat kurang 4 juta tahun. Antum mati hari ini. Masya Allah. Kuburan dong 4 juta loh. Nah, antum karena manusia yang hanya 15 tahun. Rugi banget. Dia ngasih surga enggak. Ngasih rezeki enggak. Ngasih apa dia? Ngasih apa? Bahkan semua sumber kehidupan ini datang dari Allah. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Mani yang mancar dari mana Allah Afara'aitum ma tahrusun Tumbuh-tumbuhan yang sekarang mereka Datang, datang dari Allah أفرأيتم الماء الذي تشربون Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum dari Allah? Manusia ngasih apa, Pak? Bahkan, Masya Allah, ketika ada orang yang minta nasihat kepada Ibrahim Adam karena dia sudah tenggelam dalam berbagai macam kejahatan, kedosa dan maksiat. Supaya jera, apa nasihatnya? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakap, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Nggak bisa. Kalau kamu tidak bisa menghindar dari rezeki Allah dan menghindar maksiat juga tidak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Lebih berat dari yang pertama. Kalau juga tidak bisa yang pertama kedua, kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Di mana? Wa ma'akum aina ma kuntum. Ilmunya Allah, penglihatan Allah bersama kita. Kalau kamu nanti mati dalam keadaan berdosa, bilang sama malaikat, saya tidak mau mati dulu. Kalau kamu mati dalam keadaan sul khatimah, membawa berbagai macam dosa, nanti kamu akan diseret oleh malaikat Zabaniyah kan? Bilang sama malaikat, saya nggak mau masuk neraka, bisa? Semuanya milik Allah datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia nggak ngasih apa-apa, Pak. Nggak ngasih apa-apa. Bahkan nanti berlepas diri semuanya, semuanya seperti setan yang mengatakan ketika kepada manusia dunia kufurlah, setelah dia nanti datang di akhirat, ini bari umingka, Saya berlepas diri dari kalian. Keenam, mengedepankan logika. Ini, Pak. Di antara sekian penyebab orang menolak kebenaran atau tidak mendapatkan hidayah karena terlalu mengedepankan logika. Perlu diketahui, Islam tidak sama sekali menafikan akal, bahkan menghormatinya. Bahkan banyak ayat-ayat yang memberikan satu apresiasi Betapa mulianya manusia yang berakal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyadzakkara ulul albab. Namun dalam masalah akal ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang merendahkan sama sekali tidak menggunakan akal sehatnya. Bahkan akal sehatnya ditutupin dengan berbagai macam khurafat tahayul. Ini juga enggak benar. Bahkan dirinya diambakan kepada tempat keramatan, keris, dan berbagai macam benda-benda petuah ada orang yang menuhankan akal, tapi sikapnya ahli sunnah wal jamaah akal seperti mata buat cahaya. Akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Mata tidak akan bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Maka begitu juga akal tidak akan berfungsi kalau tidak ada wahyu, makanya akal ini hanya media, akal ini hanya alat untuk memahami kebenaran. Dengan demikian, akal itu ada dua: akal salafi, yang keduanya akal falsafi. Akal falsafi yaitu filosof filsafat yang menuhankan, mengedepankan logika-logika yang konsekuensinya menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau akal salafi membimbing, mengarahkan, menundukkan semua akal kepada keinginan Allah dan keinginan Rasulullah SAW. Inilah yang akan mengiring manusia kepada kebenaran. Ada pun orang yang menuhankan akal. Coba Pak bayangkan di antara mereka ada yang mengingkari siksa kubur karena akalnya. Ada yang mengingkari syafaat karena akalnya. Bahkan ada yang mengingkari neraka surga itu tidak abadi karena akalnya. Karena akal. Edewota ya, ate ayat kemudian diingkarin. Ada yang mengingkari jin karena akalnya. Ada yang mengingkari kebenaran sunnah karena akalnya. Semuanya adalah akal berbahaya. Selanjutnya di sekalian e, tentang masalah itu kata Rasulullah SAW, "Satab tariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan." Akan pecah umat ini menjadi 73 golongan, a'dhamuha fitnatan, yang paling berat fitnahnya ala ummati terhadap umatku adalah qaumun, kaum yaqisunal umur bi ra'yihim yang mengiaskan segala perkara-perkara agama dengan ra'yunya, fayuharrimunal halal, mengharamkan yang halal wa yuhallilunal haram haram, menghalalkan yang haram karena ra'yunya. Ini tentang masalah logika. Selanjutnya, ketujuh, terlena dengan kenikmatan dunia. Mau mengaji alasannya dunia. Kalau enggak anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pak, tidaklah sekarang orang itu terganjal dengan kebenaran. Rata-rata ternyata karena anak sama karena harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun Anak itu bikin pengecut orang tua Bikin bakhil orang tua Bikin bodoh orang tua Bikin susah orang tua Makanya jangan bikin anak kita menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan dari akhirat. Kemudian dunia kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau ngaji takut nanti kalau tahu jadinya repot cari duit. Ada. Akhirnya mendingan gak tahu. Selamat. Loh, dari mana kesimpulan mendingan gak tahu, gak ngerti, gak ngaji, selamat daripada tahu jadinya repot. Apalagi cari yang haram aja susah, Mas. Wah, ini setan berkepala keriting. Setan berkepala keriting. Setan berkepala manusia, penggoda paling berat. Padahal, Pak, saya tanya kepada antum semua, di dunia ini hewan banyakkan halal apa yang haram? Banyakkan yang halal. Dan subhanallah Pak, katanya Imam Ibnu Hazm ini termasuk keajaiban Allah. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia banyak selalu dibikin oleh Allah gampang mereka berkembang biak. Lihat aja air, masya Allah. Yang pertama nomor satu adalah angin karena dibutuhkan oleh manusia dalam setiap saat Makanya dibikin mudah sama sekali oleh Allah. Bahkan tidak pakai nyibuk. Nah, Coba kalau air pakai nyibuk. Ini apa namanya angin. Gak bisa bo main bola hantum. Gitu. Alhamdulillah. Dibikin mudah sama sekali. Antum sambil jalan. Sambil tidur. Setelah itu air tapi oleh Allah dibikin karena kebutuhan manusia tidak setiap saat dibikin oleh Allah ambil nyibuk ambil nyibuk tapi kalau nggak dibutuhkan disimpan oleh Allah di dalam bumi indah masya Allah tapi subhanallah dimanapun bumi hatta yang namanya padang pasir pak masya Allah Allah bikin manusia itu mudah mendapatkan air yang katanya padang pasir Mekah tidak bisa tumbuh-tumbuhan apapun ternyata mata air yang paling bagus paling cetek paling dangkal paling banyak menghasilkan mata air adalah zam-zam Allahu Akbar yang ketiganya adalah api karena bahaya dibikin oleh Allah mati hidup. Lihat aja Pak kalau antum logika. Ayam itu sehari disembelih orang berapa ribu Pak. Itu logikanya kan habis itu. Oh, sehari ini di Pekanbaru aja bisa 2000, 5000. Belum lagi di Jakarta, warung semuanya ayam. Yang digoreng ayam, yang ditumis ayam, semuanya ayam. Apa ada aja ayam. Gak habis. Alhamdulillah, telur Masya Allah. <laughs> Subhanallah ya. Satu ayam itu bisa telur 15. Subhanallah. Belum lagi kambing, belum lagi sapi. Allahu Akbar. Tapi antum lihat babi. Walaupun secara logika, Pak. Babi sekali lahir berapa? Babi sekali lahir berapa? Antum pernah merenak babi gak? <laughs> Alhamdulillah. Biasanya kecolongan <laughs> ini kan gitu. Pernah <laughs> gitu kan gitu. Nggak sadar. Kenceng dia jawabnya. Nah, itu ada di sekalian, babi itu sekali lahir bisa tujuh, bisa sepuluh, bahkan bisa dua belas. Sapi cuma satu. Kalau menurut logika penciptaan, Allah menciptakan hewan itu kan dalam satu hari. Babi tujuh, satu, sepuluh, satu. Harusnya banyak man. Udah gitu disembelai terus lagi. Tapi alhamdulillah banyakkan sapi yang di mall, di supermarket, pakai hajatan, di warung-warung dan di semua tempat rumah makan sapi. Kalau enggak kambing, kalau enggak ayam. Alhamdulillah. Makanya salah kalau sekarang orang mengatakan mas cari yang haram aja susah. Mas saya tanya sekarang buah-buahan banyakkan yang halal apa yang haram? Bahkan saya katakan hampir semua buah-buahan itu halal kecuali satu yang haram buah si malakama. Itu pun gak ada kan? Gak ada kok. Nah kita sekarang membuat prinsip yang haram aja susah-susahnya di mana? Kita yang bikin sendiri kaidah sehingga menyulitkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Alhamdulillah Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Nah, dari hubud dunia, takut miskin, dan kehilangan harta inilah orang akhirnya mundur teratur dari kebaikan, dari kebenaran. <clears throat> Maaf, memang Pak, rata-rata orang itu lebih siap kaya daripada miskin. Kalau ditawari suruh milih, kaya syukur, miskin sabar, dipilih yang mana? Mas, melek mas. Kaya syukur, miskin sabar, dipilih mana? Alhamdulillah. Kalau sekarang miskin syukur, kaya sabar. Dipilih yang mana? Loh, kaya sabar. Ini nggak beres ini. Ini yang disuruh oleh Allah sabar syukurnya apa kaya miskinnya. Pak, miskin itu bukan pilihan hidup. Tapi Allah pilihkan kita untuk supaya hidup. Jadi jangan takut. Miskin bukan pilihan hidup. Ada yang memilih miskin kecuali Rasulullah. Rasulullah lah yang hanya berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'an sumrutil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dalam keadaan miskin. Dan ini khusus Rasulullah, tidak dianjurkan untuk umatnya berdoa. Lah antum mau berdoa? <laughs> Nggak berdoa aja udah nyungsep. Gimana mau berdoa antum? yang Rasul ajarkan اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فانق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنزيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك الشيء وأنت الآخر فليس بعدك الشيء وأنت الظاهر فليس فوق fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' setelah kita tawassul dengan panjang kita berdoa Allahumma qdi anna dain Ya Allah bayarlah utang saya. Wagnina cukupkan saya dari kemiskinan. Ini kita. Aduh jangan coba-coba. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tapi kemiskinan itu bukan pilihan. Tapi Allah milih kita untuk supaya hidup mulia. Insya Allah nggak ada ceritanya orang terhina dengan kemiskinan. Yang terhina itu ngatong, ngeluh, ngeluh. Memang kulikol insanu halua. Pak, banyak ulama yang miskin nggak pernah ngeluh. Aisyah radhiyallahu anhu itu dua bulan berturut-turut rumahnya kompornya nggak pernah nyala. Nggak pernah juga sahabat sahabiyah itu akhirnya masya Allah mengorbankan kesuciannya karena kemiskinannya. Coba sekarang miskin dikit aja jual diri, miskin dikit jual kehormatan. Ada aja alasannya untuk melakukan kemungkaran hanya karena dunia. Emang sekarang kita akan hidup terus. Padahal Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu. Kayaknya intinya ginilah. Antum jangan, antum pinter-pinter ngatur waktu. Umar bin Khattab itu kaya raya loh pak. Zubair bin Awam kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Abu Bakar kaya raya. Pernah absen jihad? Pernah selama Rasulullah jihad 25 kali Abu Bakar absen? Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf kaya apa kekayaannya? Bahkan hadis yang palsu mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak setelah 500 tahun kalangan kaum masakin muhajirin itu hadisnya adalah palsu dikritik habis oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis <clears throat> tapi alhamdulillah mereka rajin ke taklim, mereka tetap menjaga din, mereka ikat jihad sama Rasulullah, mereka tetap setia terhadap dinul Islam. Makanya harta kita jadikan sebagai alat Ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta didangan ulang soleh. Jangan membuat kita itu sombong angku. Kalla innal insana liyadukho. arro astagna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Kedelapan, teman buruk. Nih, penghalang. Bapak Ibu sekalian. Tolong dicamkan di antara sekian penghalang orang mendapatkan kebenaran adalah teman yang buruk. Pak, Sehebat-hebatnya kita menjaga keimanan, kalau kanan kiri kita orang enggak sholat, mencela Allah, mencela Rasul, menghujat agama, umur iman kita seumur jagung, Mbak. Makanya dari sekalian, kenapa rahasia hikmah orang yang membunuh seratus pada zaman Bani Israel. Kemudian dinasihatin ulama apa? Pindahlah dari tempatmu yang buruk kepada tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena teman itu mempengaruhi. Almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Bahkan Rasulullah mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak. Kita beli dicolekin atau minimal kena baunya. Teman yang buruk seperti pandai besi kena apinya, debunya. Kalau enggak, minimal bau keteknya. Enak? Kita enggak ngapa-ngapain, Pak. Enggak ikut nyuri. Karena teman kita pagi-pagi ada tetangga kehilangan kompak kita yang tertuduh. Kehilangan sandal kita kena, apalagi din, apalagi agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita, "Wasbir nafsaka ma'alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jangan Sabarkan diri kamu bersama orang yang beribadah kepada Allah. Siang malam menjaga keistiqomahan. Dan mereka hanya mengendaki wajah Allah. Mengendaki ridha Allah. Dan jangan sampai memalingkan mereka. Mem memalingkan diri dari mereka. Hanya karena duniawi. Pak, jangankan kita, anjing aja jadi mulia karena bersahabat dengan ashabul kahfi. Masya Allah. Mana ada sekarang an, nama antum masuk Al-Quran. Nama antum masuk Quran surat berapa? Anjing masuk, Pak. Kalah kita. Anjing menjadi mulia karena bersahabat dengan ashabul Kafi. makanya di antara sekian kita untuk mendapatkan hidayah bertemanlah dengan orang yang baik, ngajak antum ke taklim, menguatkan ketika iman kendor, memberikan hidayah ketika kita lemah, memberikan petunjuk ketika kita bingung, tersesat, itulah teman yang jempol. Dan ketika kita memandang sosok panutan akhirat, bicaranya mengingatkan kepada Allah dan amalan-amalannya selalu menjurus kepada kebaikan. Inilah teman sejati. Selanjutnya, kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu. Nah, ini ini juga biang. Hadirin sekalian, lihat bagaimana orang ingkar sunnah. Tidak mau sunnah, hanya sepele loh pak. Ingkar sunnah tapi ambil sunnah yang palsu. Fama atakum min hadisi. Apa saja yang datang kepadamu dari hadisku. Fakra'u bacalah kitab Allah. Al-Quran. Fa'tabiruhu ambillah peringatan fama wafaqa kitab Allah apa-apa yang sesuai dengan kitab Allah. Fa'ana kultuhu, sayalah bicara. Wa man lam yuafik kitab Allah, apa saja yang tidak sesuai dengan kitab Allah, falam akulhu saya tidak berbicara. Diambil. Coba aja lihat Mas, tidaklah ada orang tersesat Kebanyakan di antara mereka nampaknya ahli din, nampaknya mereka itu kaya-kaya beragama. Ternyata yang dipakai untuk dasar agamanya adalah nas-nas yang menyimpang, nas-nas yang subhat, kalau tidak nas baif atau palsu. Hadis-hadis palsu. Contoh aja, kenapa sekarang ini kuburan rame riuh rendah? Karena dia mengambil hadis palsu, "Idza kumul umur fa'alikum bi ashabil kubur." Kalau sekarang kamu mendapatkan kesulitan, berlindunglah kepada penghuni-penghuni kubur. Udah eh, sampai ada yang salian dulu ada hadis politik, hubul waton minal iman. Ada hadis untuk cleaning service ya an-nadhafatu minal iman itu dulu cleaning service rebutan untuk membuat manajemen bagaimana bersih itu indah indah itu bersih sehingga apa bikin hadis an-nadhafatu minal iman jualan juga begitu ternyata supaya laris pakai hadis al-batinjanu dawaun mingkuli adwiyah terong obat dari segala terong makanya giliran taklim tidur semua karena terong yang dimakan <laughs> itu al alhasil ashabu terong wal badinjan ini hadis-hadis palsu bagaimana antum lihat dari sekalian firqah-firqah kebatinan, aliran kepercayaan. Kalau seandainya dia itu pakai Al-Quran dan hadis, Al-Qurannya itu mutasyabihat. Kalau enggak disimpangkan tafsirnya, kalau tidak hadisnya palsu atau dhaif. Sehingga hadis ta'if itulah yang menjadi faktor orang itu tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Yang terakhir, ke sepuluh, mencibirkan para pengikut kebenaran. Pak, kalau orang itu mencibirkan orang-orang yang membawa kebenaran. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat. Farihum bima indahum minal ilm. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون bahkan setelah datang rasul-rasul membawa kebenaran Pak mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki bahkan menyombongkan akhirnya berhaklah dia mendapat kesesatan dan dia akhirnya mengolok-olok dan di dalam firman Allah innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu <clears throat> min alladhina amanu yadhakun sesungguhnya orang-orang yang berotak kriminal berperilaku jahat terhadap orang mukmin suka mencibirkan yadhakun mengetawakan kadang-kadang jenggotnya diketawakan di antara mereka mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin nggak pinter. Saya nggak tega kalau ngomong nggak goblok ya, nggak pinter. Ada yang mengatakan Masya Allah itu jumlah rambut jenggotnya sejumlah pemain bola. Berarti berapa Pak? Sebelas lei. Ipit, ipit, ipit, ipit katanya. Hina. Berbagai macam innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yathakun. Mengetawakan kita. Dari cara sholat kita diketawakan, cara beragama kita diketawakan, hidup kita di tengah kampung mereka ketawakan dan dijadikan bahan olah-olahan. Wa idza marru bihim yataghamazun ketika kita lewat berpapasan dengan mereka, mereka saling menjadikan kita sebagai sasaran untuk guyonan. Tuh tuh tuh tuh, tuh si kambing tua mau kemana tuh? Ngomong sama temennya. Loh, lihat tuh si mercon. Kok mercon, Mas? Iya, tuh kayak cukupnya mercon jenggotnya. Gitu. mercon. Subhanallah. Kita dikatain mercon. Ya Allah. Ibunya dikatain tuh, mah, masya Allah lihat tuh orang tiap hari kayak mau sholat pakai mukna, itu emang mau jadi birawati apa? Kalau nggak gitu, masya Allah kayak Batman mau terbang tuh. Apa aja dijadikan obrolan untuk meledek kita. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim ketika mereka balik kepada keluarganya inqalabu fakihin menjadikan kita bahan guyonan. Cekakak cekiki suami istri anak membicarakan kita. Masya Allah mas saya tadi itu ketemu di masjid. Khotibnya ya Allah. <laughs> Masya Allah. Kuat kayak banjir. Nah, Masya Allah. Dilihat itu jenggotnya juga. Ya Allah bentuknya gak karu-karuan. Dijadikan bahan obrolan di rumahnya. Anaknya ngakak. Istrinya cengar-cengir. Dan dirinya memberikan apresiasi, apresiasi terus. Wa idang qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin. Wa idha ra'uhum. Ketika mereka melihat. Maksudnya orang-orang mukmin kita Qalu inna haula'i ladallun. Mereka itu sebetulnya orang-orang sesat. Tuh, Pak. Makanya antum jangan kaget, orang awam itu paling gampang nyesatin, Pak. Para ulama dulu, Pak. Kalau ingin memfonis tokoh-tokoh sesat, contoh sekelas Ibnu Arabi, Al-Hallaj, itu pakai pengadilan, baca kitab, Kemudian studi banding komparasi dalil, setelah itu diputuskan, jeger. Al-Hallaj adalah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sesat begini bla bla sampai dia kufur akhirnya berhak untuk dihukum bunuh. Lah sekarang Pak sambil bakar jagung itu kipas-kipas Pak. Itu Mas yang kelompok itu sing aneh itu. Itu sesat itu. Jangan ikut kajian. Itu sambil kipas. Itu Baca kitab enggak, ngaji enggak. Tapi paling gampang menyesatkan kita. Itulah mereka yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Dengan demikian hadirin sekalian, sepuluh hal ini harusnya menjadi pertimbangan kita kalau kita ingin meniti kebenaran dan insya Allah kita akan mendapatkan biidnillah. Tidak ada istilah kita sudah kadung sesat Nenek moyang kita begini dan saya sudah kadung melakukan ini itu tidak.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 Sebentar, sebentar. Ya. Betul. Ke, ke kelimanya fanatis ya. Oke. Okay. Keempatnya mengikuti hawa nafsu tadi, ya. Mengikuti hawa nafsu. Jadi saya urut pertama ya dari pertama kebodohan. Kemudian yang kedua kesombongan. Ya sombong tadi belum kita bahas. Ya rata-rata orang itu menolak kebenaran karena sombong, apalagi merasa tokoh. Itu sulit pak. Ya It, saya itu sampai hari ini belum menemukan teman saya yang sudah di toko ikut saya. Jangankan ikut pak, Mem, me, mentolelir saya aja belum. Wes, kamu terserahlah, mau sesat terserah. Itu enggak, ya, karena memang sulit, karena faktor gengsi, sombong. Kemudian yang ketiga adalah kedengkian tadi. Lalu keempat mengikuti hawa nafsu. Kemudian kelima fanatis terhadap ajaran nenek moyang. Lalu keenam mengedepankan logika dan ketujuh terlena dengan kenikmatan dunia dan kedelapan teman buruk Lalu kesembilan mengambil hadis lemah dan palsu dan yang kesepuluh mencibirkan para pengikut kebenaran. Dan inilah uh, eh, sepuluh penghalang orang untuk mendapatkan kebenaran. Saya tawarkan kepada antum kalau mau dibuka tanya jawab silakan, tapi kalau enggak lebih baik. Saya kira itu ya Pak ya. Dibuka tanya jawab. Oke, okay. sampai jam setengah sepuluh aja ya. Tapi dengan syarat kita pulang bareng. Ya, pulang bareng. Ya, selesai pulang bareng. Kalau kita pulang, kita pulang bareng, enggak enggak bareng, ya. Gimana? Setuju enggak? Ya, tunggu dulu ya. Ya, pokoknya yang pulang gue doain. Hmm. <laughs> Bannya kempes. <laughs> Pada saat sholat wajib bacaan Al-Fatihah dibacakan imam, Apakah seharusnya dilakukan makmum apa cuma mendengar? Ini masalah khilafiyah yang sangat syaik dan sampai hari ini <clears throat> di antara para ulama mengatakan di antara masalah-masalah fikih yang sulit untuk dicarikan titik temunya di antaranya adalah qiraatul Fatihah di belakang imam. Tapi intinya tergantung tarjih. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan Abu Hurairah Beliau mengatakan, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayyahidajun fayyahidajun fayyahidajun ghairu tamam." Barang siapa solat sekali solatan di dalam solat tidak membaca Al-Fatihah Ummil Quran maka solatnya cacat, solatnya cacat, solatnya cacat tidak sempurna. Kemudian beliau ditanya, bagaimana wahai Abu Hurairah kalau kita sholat di belakang imam? Maka beliau mengatakan, ikro biha fi nafsik, bacalah di dalam diri kamu, bacalah di hatimu. Dengan demikian, kalau bacaannya pelan kita baca normal, tetapi cukup kita dengar sendiri. Kalau bacanya keras, ikro biha fi nafsik, bacalah di dalam hati kita bersama bacaan imam. Itu yang terakhir yang menjadi kesimpulan tarjih saya. Walaupun akhirnya antum mendapatkan penjelasan tarjih yang lainnya itu adalah masalah fikih, tapi tolong jangan sekarang berfikih ala prasmanan, dicomot yang enak-enak dok. Wah ini cocok, ini enak, ini cocok, ini enak. Ini bukan prasmanan mas. Ini fikih, ini agama. Cari yang paling mendekati dalil, cocok yang uh, apa namanya dengan ulama yang antum percaya bahwa ulama itu bersih akidahnya, sikoh dipercaya, kemudian menenangkan hati antum. Itu kelas mukallid. Ada bon mujtahid, antum cari sendiri, silakan. Mohon doakan saya, suami dan anak-anak kami mendapat hidayah. Allah mampu mempertahankan hidayah. Ya, Intinya <clears throat> ikhwan ini juga ya di hari-hari di zaman-zaman seperti ini antum kalau tidak bisa menyumbang yang besar untuk saudara antum minimal saat sujud masa Allah Pak antum sujud sehari pada waktu sholat wajib berapa kali 17 kali 2 berapa bisa ngitung nggak Pak Hah? 34 Masya Allah. Mosok satu pun gak nyangkut untuk saudara antum. Minimal gini loh Pak. Ya Allah, Allahumma dil muslimin. Ya Allah, tunjukkanlah kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, Ma min muslimin. Eh, dakwatul muslim, maaf da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun wa ala ra'si malakul muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa walaka bi misli masyaallah kata Rasulullah doanya mukmin muslim kepada saudaranya mustajab Allah utus malaikat di atas kepalanya setiap dia berdoa kebaikan malaikat mengatakan amin kamu mendapatkan sepadan dengannya coba kalau yang antum doakan satu miliar sepadan. Dan masya Allah nggak butuh baterai satu untuk baterai itu loh pak. Kalau seandainya pakai baterai, nggak butuh satu baterai jam. Antum makan pun dua suap itu enggak enggak kurang kita mendoakan ya Rahman ya Rahim irhamna wa ahli wal muslimin ya Rahman ya Rahim belas kasihlah kami keluarga kami dan kaum muslimin ya Latif ya Khabir ultubina wa ahli wal muslimin Allahumma hdil muslimin Allahumma fil lahum enggak banyak itu saja di sujud antum di tempat-tempat di saat-saat antum mustajab dan antum jangan bakhil. Inilah hadiah kita untuk kaum muslim. Makanya Pak, di antara hikmah sholat jamaah itu, Masya Allah. Assalamu alaina wa ala. Masya Allah. Antum kalau sholat di Masjidil Haram 3 juta Pak. Assalamu alaina. Masya Allah. Disinilah Fadilah 27 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ibnu Hajar Al Asqalani dari hadis Rasulullah, keutamaan sholat sendirian dengan jamaah 27 derajat. Di antaranya kita mendapatkan doa kaum muslimin. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Maksudnya adalah mereka yang soleh hadir di jalan sholat jamaah. Itu. Ini termasuk teman-teman kita yang lagi maju mundur, sedang mencoba-coba ngaji, masih ragu. Ini kita tarik dengan kajian, oke. Okay. Dengan taklim oke, okay. dengan hadiah kita oke, okay. tapi dengan juga ya Allah tunjukkanlah dia. Dan itu hadiah. Kita pasti mendapatkan pahala dari doa tersebut. Doa wal ibadah. Dan dia kalau tembus dapat hidayah. Masya Allah. Kata Rasulullah. La Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kita termasuk lantaran doa kita itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah. Bagaimana agar hati tetap berpikir kepada Allah? Ya, sebetulnya dalam sekalian pembiasaan bisa itu ala biasa. Orang itu kalau tiap saat biasa berpikir di sholat lebih khusyuk, ya. Dan usahakan apapun saat senang sedih kita kaitkan dengan Allah kita berhubungan dengan Allah al inabah kita kembali kepada Allah itu insya Allah kita akan biasa dikir dan antum jangan meremehkan walaupun hanya lisan saya doa kayak saya berzikir kok kayaknya munafik. Lisan saya baca istighfar tapi hati saya kok apa namanya maksiat, Pak. Mendingan jauh daripada hati antum maksiat lisan antum riba. Mana yang lebih baik? Lisan antum baca astagfirullah, subhanallah. Walaupun hati antum masih kemana-mana. Masih was-was, masih mikirin macam-macam. Masih mendingan jauh daripada lisan antum riba, lisan antum berdusta, hati antum mengkhianati Allah. Apa judul buku yang Ustaz pegang? Antum tahu. Ini biasanya diminta. Ya, ini buku Akidah Muslim yang saya tulis juga Eh, tentang masalah akidah yang memang saya tujukan untuk orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang awam baru belajar dan insya Allah di sini kita runut dari mulai keutamaan akidah, kemudian rukun iman secara lengkap, kemudian makna ibadah sampai parasit akidah, eh, kemudian terakhir penghalang-penghalang orang mendapatkan kebenaran akidah hidayah. Yeah. Bagaimana menuntut eh, menurut pendapat Ustadz kebenaran uh, tulisannya jelek banget. Ke, uh, filsafat ya. Karena filsafat alat mencapai kebenaran yang sebenarnya dia sendiri belum tentu benar. Apakah uh, intinya gini aja, Pak. Katanya Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf. Kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu. Udah. Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum juga tanpa ada tumpang tindih filsafat. Dan keagamaan para sahabat yang dinyatakan oleh Allah oleh Rasulullah khairun nasi korni tanpa filsafat. Dan katanya Imam Ash-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat, dicambuk pakai pelepah kurma, dikeliling arak, diarak keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan, sahibu kalamin zindikun kebanyakan Tokoh-tokoh filsafat itu sindik, Makanya Imam Al-Ghazali tobat sampai menulis kitab Tahafutul Falasifah, rancunya pemikiran filsafat. Bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan, Nihayatil ukuli ikalu. Akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet wa aktsaru sa'yil alamina dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan. Lihat antum Ibnu Arabi, Al-Hallaj. Kemudian tokoh-tokoh lain eh, <clears throat> Ibnu Sina, Ibnu Rus yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali nihayat akwa aktaru sa'yil alamina dalalu akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan mana ini yang benar Pak Kalau mengaji salafi, soheh itu ilmu tertinggi di fikih Islam. Sebaiknya belajar dari apa babullah dulu, baru terakhir ke salafus soleh. Mohon banyak. Maksudnya apa? Bawah apa? Apa ini pak? Ini. Ustadz anak asli dari Solo Jawa. Ngapain itu bilang-bilang? fanatis antum asobia. Oke. Okay. Alhamdulillah antum bisa istiqomah dan nemu kajian dan memang hidayah itu masya Allah pak. Ada orang di Indonesia masya Allah hidupnya sesat wal wal menyimpang. Ternyata setelah merantau di Oman di Qatar mendapatkan hidayah, ketemu saya sampai nangis, alhamdulillah Ustaz. Anak dulu kerja di sini, ketemu teman-teman. Dan memang Pak, ya akhirnya adalah hidayah yang paling besar. Apa yang antum miliki setelah hidayah? Enggak ada. Ya. Tidak ada sesuatu yang paling besar adalah hidayah. Makanya penghuni surga ketika masuk surga yang disyukuri wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Maksudnya caranya antum berdoa sama Allah terus, dibina pakai ilmu terus, itu ngerawatnya. Dan Alhamdulillah anak dapat mengenal dan belajar sunnah. Yang ingin anak tanyakan, di kampung anak mayoritas beragama Islam namun jauh dari sunnah. Ya sama, Enggak di kampung antum aja. Di kampung anak itu pak. Wah apalagi kalau di kampung saya itu Lamongan. Ibaratnya kata orang, tapi ini jangan direkam ya. Itu kalau orang Lamongan nggak NU NO, seperti ibarat orang cebok, orang ee e nggak cebok. Itu Ngomong itu. Kalau ada orang Lamongan nggak NO, itu ibarat ee e nggak cebok. Eh, kamu itu najis, <laughs> gitu. nggak sah. Itu dimanapun. Makanya saya jelaskan kemarin, antum yang penting isi koma dimanapun, pak. Itu hanya pindah tempat. Antum sekarang pindah komplek ini, imam tahlilannya di belakang rumah antum. Pindah lagi malah di depan antum. Cuman samping kanan kirinya Bandar Togel sama penari Jaipong. Nanti pindah lagi, Masya Allah, penari Jaipongnya di depan rumah kita. Ih muter itu aja. Nggak mungkin, antum aman cuman satu tuh orang hutan. No, enak aman, nggak tahlilan, nggak selamatan, udah enak, udah. Mereka juga nggak berjanjian, tenang banget di hutan tapi paling juga berisik, wak, wak, wak, gitu <laughs> aja bagi-bagi paling enggak nyolong sawit antum itu aja dosanya dia itu intinya antum harus istiqomah kata Rasulullah al mukminul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun min ladzi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahum orang mukmin yang sab yang nyampur sama manusia sabar atas gangguannya itu lebih baik daripada enggak nyampur enggak sabar dan Caranya antum, pertama dalami ilmu dulu. Jangan keluar-keluar dulu sebelum antum punya bekal yang cukup. Mau perang, senjatanya subhanallah. Panahnya gampang bengkok. Pedangnya pakai apa? Plastik. <laughs> Ya. Baca orang yang mental. Kuatin pedang dulu. Dan perang di medan perang dengan saif sinan, pedang dan tombak untuk berlaga di dalam medan al-bayanu wal-hujjah, penjelasan dan hujah kita ilmu kita kuatin. Kemudian setelah itu kita dakwai pelan-pelan kanan kiri kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baru setelah itu kita terus mendakwai mereka. Aduh, ini panjang ini Pak, kayak surat cinta ini. Hmm. ini janjian curhat ini. Ustaz, malam malam ini hari pertama saya ngajak suami ikut daurah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan Allah memudahkan eh, kami untuk mendapatkan hidayah. Amin. Selama ini suami suka membuang waktu untuk hal-hal yang melalaikan. Mancing, <laughs> lomba burung. <laughs> Dengar musik, ngotak ngatik per apa apa per wah oh HP ya alhamdulillah ini masih positif bu ya daripada main janda saya tidak bisa menasihatin suami karena baru saja hmm, apa mula bicara suami nampak marah uh, as apa, terkunci untuk bicara baik. Gini gini, ini gini. Ana udah tahu e, maksudnya nih. Eh, memang gini Pak, maaf di era modern laki-laki itu banyak tersibukkan oleh dunia. Makanya kadang-kadang kajian itu lebih riuh rendah perempuan daripada laki, ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kemudian kedua, karena kesibukan yang temperamental itu, makanya di akhir zaman itu laki-laki umurnya pendek. Cepat mati. Luana gak nakut-nakutin, tapi ngomong apa adanya. Itu. Kenapa? Karena kecapean, karena diperas, tidak ada waktu untuk dikir, sholat, dan duduk di majelis. Makanya nanti di akhir zaman perempuan eh, 50 untuk ar-rajulul qayyim. Satu lagi lagi baik. Hmm. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia ini sebetulnya kalau nggak ngerokok rata-rata umurnya 80. Cuman ngerokok nyusut 62. Itu. Disusut lagi mikir. Nah, cepat kena jantung, akhirnya mati mendadak. Ya, kadang-kadang nyetir mati, mencudi mati, Bahkan saking senengnya kartu asnya keluar, dibuanting jeger ngeblak mati. Itu masya Allah. Ada yang mancing mati. Tapi gini ya, ibu harus telaten, yang sabar. Syukur-syukur dihadiahin, ya hadiah, ya eh, madu hidup. Itu cepat dapat hidayah. Masya Allah. Ini usulan saya gitu kan gitu. Masya Allah. Nah, ini usulan kan baik, ya. Dan kebaikan itu perlu didukung. Itu. Nah, intinya pertama ibu-ibu suami yang seperti ini dilus ya. Kita ngomong yang lembut, jangan dikasari, ya. Pelan-pelan diberikan hiburan-hiburan Islam dulu. Jangan dikasih yang keras-keras. Mas, merokok nggak boleh. Mancing nggak boleh. Semua nggak boleh. Kelenger. Terkapar gue. Itu. Padahal itu hobi semua. Tapi memang saya ingatkan Pak. Tolong. Saya ingatkan di mana-mana. Mancing itu hobinya orang konslet. Oh. Benar kagak? Benar. Kenapa? Lewong libur seminggu sekali ketemu istri sehari, seminggu sehari. Disuruh milih ikan istri. Ikan yang dipilih. Allahu Akbar. Konslet enggak? Konslet. Gitu. Suruh pilih ikan sama istri aja pakai hitungan tokek. Ikan istri. Ikan istri. Ikan. <laughs> Alhamdulillah. Ikan keluar. Udah mancing. Antum apa nggak malu sama orang Jepang, Pak? Orang Jepang mancing di pabrik Innova Toyota satu setengah menit dapat Innova satu. Oh, ini lima jam. Subhanallah, paling dapat gabus tiga, ikan mas dua. Dan itu yang lebih aneh lagi maaf, sudah ikan dibeli dilepas <laughs> lagi. Allah Akbar. Gila. Betul, betul. Gila bin Majnun bin Gendeng. Lewang udah dibeli dilepas, ya otomatis lah, nggak kena lagi. Naung ikan itu tidak punya apa sinyal gitu. Kalau ada sinyal dicari, wah ini Excel ini, wah ini simpati ini. Ikan liar itu. Kecuali kadang-kadang memang ada yang ada benernya sesekali refreshing. Ya setahun sekali Ya. Kadang-kadang memang ada sebagian laki-laki mendingan mancing daripada di rumah. Kenapa? Kalau mancing lihat ikan mujair ngap-ngapan manis, enak dilihat buat hiburan. Nah, di rumah ya, ikan mujair dipancing nggak kena, senep. Oh, mendingan gue ke empang mancing jelas. Nah itu Nah inilah hadirin sekalian, tolong disinkronkan. Suami pengen betah di rumah, istri mengondisikan. Suami, sekarang istri juga pengen bersahaja dengan suaminya. Suami juga harus menata manajemen waktu, Pak. Tolong dijamkan. Imam Syafi'i itu sudah apal 30 juz di luar kepala. Ratusan ribu hadis, nggak pernah mancing. Nggak pernah. Lu antum nanti kalau ketemu Imam Syafi'i apa enggak malu? Lah antum apa? Arba'in aja enggak nyangkut, <laughs> sembah-sembahnya mancing. Itu main kartu, main karambol, dosa. Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma Pertanda kebaikan seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. <clears throat> Bahkan Luqman Al-Hakim ketika ditanya, Kenapa dia sampai kepada tingkatan seperti itu? Yang pertama sitkul hadis jujur di dalam bicara, daul amanah menunaikan amanah dan yang ketiganya apa? Tarku syai'in la yakni meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Terus ibu-ibu carikan teman ya istrinya eh suaminya teman ya alhamdulillah di sini masjid apa namanya Raudatul Jannah alhamdulillah banyak Ya dikenalkan, diajak silaturahmi lewat istrinya, Mbak, ini suami saya, Mbak, baru ngaji, Mbak. Tolong kenalan sama suaminya. Masya Allah. Diajak dauro, bonceng nanti diajak makan, seneng tuh. Ya, raktir terus tiap kajian lumayan, numpang. <laughs> Itu, itu. Nah dari situ pelan-pelan dapat hidayah. Dan juga maaf tolong ikhwan. Kalau ada orang baru-baru ngaji juga jangan diplototin sampai kagak kedip ini orang apa? Ini masalah. Jangan, dia nggak balik itu. Kadang-kadang Masya Allah sikap kita sama orang yang baru awam Itu kayak ngang, nganggep dia itu baru makhluk turun dari langit Baru dua bulan Jangan Antum perlakukan muamalah dengan baik Antum sapa Antum ajak dengan cara seperti itu Dia akan lebih dekat kepada kita Ikhwan Maaf Kristen itu kelebihannya apa sih? Kok dapat pengikut di Indonesia? Subhanallah Pak, maaf. Syiah <clears throat> itu kan sesat jelas. Ahmadiyah itu sesat. Karena apa? Ahsin ilan nasi tasta'bidu. perbuatlah baik kepada orang. Dia kamu akan memperbudaknya. Ahsin ilan nasi tasta'bidu. Mereka faham pak. Ahmadiyah, Syiah, macam-macamnya itu. Agama orang awam itu tidak di hati tapi di perut. Tuh, paham dia. Ya, kalau antum mungkin insya Allah di hati, tapi kebanyakan awam itu rata-rata agamanya di perut. Perutnya kenyang, imannya kuat. Perutnya lapar, imannya masuk angin. Itu udah biasa. Antum deketin, insya Allah. Ya, sambil duduk, antum kasih rokok jus samsu. Udah, dakwah dengan rokok <laughs> ya gitu kan. Itu malah nyesatin itu. Kan mengajak duduk ngobrol, makan kacang, sambil ngeteh. Masya Allah kunjungin, datang. Maaf mas, antum kenal jamaah itu tablik. Di samping berbagai macam penyimpangan. Dia ngetuk hati, dia datangin. Kenapa kita yang hak kalah semua? Kita lebih berhak insya Allah lebih berhak. Apakah boleh dibenarkan seorang suami menceraikan istri dengan alasan yang bohong? Bagaimana sebaiknya sikap istri? Intinya gini, uh, suami istri ini saya sarankan buku baca buku saya judulnya Kalau Jantan Ceraikan Aku. Ya, cerai itu pintu akhir. Kalau masih ada pintu banyak. Kadang memang ya maaf alasan gak cinta langsung cerai. Ada sebagian laki-laki yang kadang-kadang alasan gak cinta langsung ingin menceraikan istrinya. Padahal alasannya cuma sepele, tergoda dengan perempuan lain. Yaitu, itu yang banyak. Makanya kadang-kadang apalagi ketemu teman lama di Facebook, di Twitter, di Instagram, itu yang bahaya. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, saya akan ceraikan istri saya." Kenapa? saya sudah nggak cinta lagi. Apakah rumah tangga harus dibangun di atas kecintaan? Mana pentingnya merawat cinta dan melihara kebencian? Betul. Kadang-kadang ada orang mati rasa dengan mengatakan, Pak, saya akan ceraikan istri saya. Kenapa? Saya sudah nggak punya rasa lagi, Pak. Lah bapak anaknya berapa? Udah empat, Pak. Lah yang empat itu rasa apa dulu? <laughs> Ini kurang ajar. Giliran empat sudah nggak punya rasa. empat dulu itu rasa apa? itu eh, dulu rasa durian sekarang asem begitu ini kurang ajar laki-laki itu itu perlu di apa namanya di apa ya di screening ulang itu ya itu diinstal ulang itu biasanya programnya udah mulai error ya em maklum lah komputer-komputer yang udah tua itu <laughs> harus diinstal ulang nah laki-laki yang model begitu udah banyak kena virus makanya harus diinstal ulang Enak aja, gak punya rasa, Pak. Saya sudah mama. Hati kan gak bisa dipaksakan, Ustaz. Terus mau apa antum? Ya terus terang, Ustaz. Aduh, saya itu udah gak tahan, Ustaz. Terus mau apa? Ya terserah, Ustaz lah. Ngasih masukan apa aja. Pokoknya saya mau cerai. Terus? <laughs> antum tujuannya curhat, konsultasi apa? Kalau antum datang untuk pembenaran, katanya terserah ustaz pokoknya cerai no. Mendingan lu nggak datang sama gue. Nanti gue yang bengep sama si istri Kira-kiranya nanti yang ngusulin saya loh. Nah, suruh pergi loh. <laughs> suruh pergi. Coba Bapak yang bilang, terserah Ustaz aja deh. Pokoknya saya nggak bisa Pak Ustaz. Saya udah nggak punya rasa Pak Ustaz. Pokoknya cerai. <laughs> kan kurang ajar itu. Memperalat ustadz untuk membenarkan alasannya cuma nggak punya rasa. Setelah ditanya nggak bisa jawab, Pak, Bapak punya anak berapa? Empat. Rasa apa kemarin? Hmm. Habis, nggak bisa ngomong. Intinya cinta dirawat, benci dikendalikan. Itu datang silih berganti. Biasa. Orang itu kalau sudah nikah umur 4 tahun, ya, itu biasanya umur-umur Romeo Juliet. Nah, empat tahun ke atas, tujuh delapan tahun, sudah mulai umur ruwet, banyak problem. Kemudian delapan sampai lima belas sudah mulai mapan, kalau enggak cerai. Rata-rata 10 sampai lima belas itu, sembilan lima belas Kalau terus, Masya Allah, ngelompat di antas angka lima belas Insya Allah. Sakinah, mawaddah, warohmah, samara. Kalau enggak, ya udah putus. Intinya, suami istri harus ngerawat. Demikian hadirin sekalian, <clears throat> saya kira waktu sudah malam sekali dan saya juga udah capek. Bahkan antum juga mungkin ada yang sudah lapar dan saya mohon maaf atas kekurangannya dan juga hal-hal yang menyinggung dan beberapa hal yang mungkin agak menukik karena terlalu dalam sehingga ada yang kaget-kaget sampai ada yang terkencing-kencing nggak balik.